Jika anda ingin dekat dengan Allah, naik status di sisi Allah, dimuliakan dunianya, dijamin akhiratnya, maka yang pertama mesti kita lakukan adalah jangan sekedar kita beragama, tapi diri kita tidak ketat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekedar kita mengatakan saya muslim, tapi kita tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jangan sampai kita beribadah, tapi kita tidak mengerti apa yang kita kerjakan dalam ibadah kita. Bayangkan, Abul Anbiya saja Nabi Ibrahim saja yang dijamin surga, gelarnya tinggi, dekat dengan Allah, masih mau mendekat kepada Allah, memahami tuntunan agama dan yang paling dahsyat masih mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh semangat. Maka siapa Anda? Nabi bukan, rasul bukan. Tidak ada kerabat Anda menjadi rasul. Tidak ada kita yang dijamin surga oleh Allah sampai detik ini. Maka mengapa ijtihad kita? Mengapa ikhtiar kita? Mengapa kesungguhan kita tidak harus melebihi Nabi Ibrahim alaihissalam?